Mama menangis ketika mengidamkan kita. Mama hampir lepas nyawa ketika melahirkan kita. Berapa juta ibu yang wafat gara-gara melahirkan? Tanya ke statistik kebidanan saking sakitnya. Mama lupakan rasa sakit itu ketika melihat anak yang dilahirkannya sakit. Lalu mama kembali menangis setiap menjelang lebaran. Anaknya belum terbahagiakan dengan pakaian baru. Dia lupakan kebahagiaannya. Mama berani tidak minum. Yang penting anak yang tidak kehausan. Saya lihat di ibu hajar. Bangun melahirkan. Air tidak ada. Air susu kering. Sa'i tujuh putaran. Keikhlasan itu lalu berbonus jam-jam yang tidak pernah berhenti mengalir dan manfaatnya dirasakan miliaran manusia sampai kita. Terima kasih Ibu begitu ikhlas Kau membesarkan dan menghebatkanku Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bersyukur atas nikmat apapun Terlebih usia Yang kadarnya terbatas Berapa lagi Kang Daan kuota sisa usia kita Ini muhasabah awal nih Sarapan duha Untuk kolbu yang resah Jangan terjebak dengan judul generasi muda. Hei anak-anakku, Allah pilih kalian di generasi yang rabani, di generasi yang Qurani, jadi generasi yang Islami. Jangan sombong dengan masa muda, catat karena syarat mati tidak harus tua dan sakit. Loba orok numawat maot, wafat. Saya selalu terngiang kasus dokter Os itu, dokter kasih kene mimpin acara kesehatan di TV maut saya kapung mana dokter maut eta Olga Satra ya keur memejehna ngahibur masyarakat umroh pulang kena ebola can corona harita boga duit berobat di Jakarta tapi ternyata uang bukan segalanya dileper ke Singapura akhirnya wafatnya di mana? Kalau logika berpikir Sugan di Singapura mah, tapi kan Ijroil ya ayah di Singapura. Akhirnya Ijroil Jakarta meren nelpon ke Ijroil Singapura. Tak Olga Saputra karinya. Haji Masain, ngaruh rakyatnya. nih, jangan terjebak dengan usia muda. Sekali lagi, syarat mati tidak harus tua dan sakit. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Awas kamu wafat dalam keadaan kamu tidak sedang berislam. Maka tema kita pagi ini adalah membingkai merangkai sebelum jadi bangkai, mendidik tidak bisa mendadak karena pendidikan bukan pendadakan harus pendudukan. Tidak cukup dengan pidato Kang Daan tapi harus dengan contoh. Maka saya dulu pakai kupluk. Ya tete kenyontohan budak dah budak awewe hungkul opatanana ayah pakai ciput Kenapa Karena eh, namanya saladar dibuka. Jadi pendidikan catat buat kuat kita pagi ini nggak bisa pendadakan, harus pendudukan. Nggak bisa orang tua egois jadi komandan, harus jadi imam. Bagaimana sikap komandan? Siap gerak. Prajuritnya siap gerak, anak-anak siap gerak. Tapi indung bapaknya, mama dengan WA-nya, ayah dengan Instagramnya. Akhirnya ketika keduanya lalai, anak Mobile Legend dan PUBG-nya. Berapa anak yang sarap tangannya hari ini? Jadi semakin banyak beresan teh, dicokot handphone teh, lengan teh kikiran. Sanu nyontoh anak-anak, tong culang cilun. KBG kareret. Hati-hati dengan si setan gepeng kalau tidak proporsional menggunakannya. Can Kinerjoy itu yang memecahkan hati anak dengan ibunya budak teh kaberem dicibit kuna eta budak ngajerit hayang kinerja sia ini yang saya akan ajukan ke DPR untuk diturunkan harganya ini kasus per kasus ya dan saya mah kalau boleh curhat ya ke orang PGII saya mah betah cicing Indonesia teh yang pindah ke Indomaret tiis segala ayah segala gampang tapi anger kalau artinya dihisap nyenak naon pak Hati-hati semua akan diminta pertanggungjawaban termasuk punya anak. Tak ibu mengamak ke anak, tau makin nafsu tapi kudu make ilmu sing inget kenyana nah. Bela poekan di emplempe, emple jadi budak. Siapa juga pasti ya monyet atau budak nanti jadi keras sakti hari takene. Ayo mama bet kawin jeng sungkong. Salamatul insan wahid dilisan. Pendidikan dimulai dari kata-kata yang baik. Allahumma gfirli li wali walidai warhamma kamar bayani sogiro. Aset saya tinggal satu lagi. Dari istri tinggal mama, dari saya tinggal mama. Ini yang saya jaga. Saya ada di panggung kehormatan ini karena kata-kata seorang ibu. Satu ketika beberapa puluh tahun yang lalu saya nonton siang-siang habis tidur Agim di TV RCTI. dari TV nanti hitam putih. Si mama tuh buka duit kermali nu berwarna tapi si mama habis sholat duhur langsung pegang kepala. Epi bakal juga agim, agim ke jalmi. Epi jalmi anak mama sambil berderai air matanya di dikeramati. Saya cukup dengan mengaminkan. Mapi muskilah, tidak ada yang tidak mungkin. Dan itu berproses. Doa seorang ibu. Biar tidak jenuh, karena saya pernah tablik akbar yang baru dak. Ya. Saya akan memberikan kado yang lain, boleh? Barang siapa yang membahagiakan orang lain, Allah bahagiakan saya. Eh, saya pengen ceramahnya beda untuk acara kali ini. Tepuk tangan buat Mangiana Marvel. Sambil beliau naik panggung, saya akan terus cerita, fokusnya tetap ke saya. Soalnya Kasepna rada terjauh beda. Ya. Mana Mangiana? Nah, ini si ganteng kalem nih. Mudah-mudahan beliau istiqomah di hijrahnya. Sok Mangiana nyetem heula Kembali ke tema mendidik generasi muda. Ibu pengen anaknya soleh soleha? Abige hoyong, tong ngomong. Mari kita berusaha, berikhtiar, ikhtiar perbuatan, rezeki kejutan hanya doa yang merubah takdir. Jaga kata-kata, jangan mencerca keadaan karena malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap, betul? Daun pun tidak pernah memaki angin yang melepaskannya dari dahan. Mun budak bawang, senyumi aja budak teh batur nu aya di imah urang kita wafat anak nggak ikut anak wafat kita cuman bisa nangis jangan menebak kalau tidak ingin terjebak semuanya ujian fitnah tapi ujian yang dicintai jangan gelap mata lalu menghalalkan segala cara lupa menggunakan segala cara yang halal nepi ka eleh ku budak hayang naon ge dibere weh ini yang kemudian ibu akan menyesal si mamah ngelihat aku nginjek puntung rokok waktu kecil titilik-tikan main di taman cerit histeris karena nincak api kusi mama diletakkan tidak dilihat ada kotok di kotok ah asam mayonesnya meren no penting budak selamat itulah perjuangan seorang ibu lalu punten Mama berbicara Epi, Epi nincak kuntung narokoma, Mama bisa ngaletakan suku Epi biar tidak luka bakar. Tapi Mama tidak bisa menolong betul kata Teh Nane tadi ketika Epi masuk neraka. Itu yang jangan Mama sakit kembali setelah melahirkan kamu. Ada yang lebih sakit daripada melahirkan mah ada. Ketika anak yang dilahirkannya membentak ibu yang melahirkannya. kol walidain di antara dosa besar setelah musyrik kata Lukmanul Hakim. Kalau mau belajar pendidikan tentang anak, ya bunaya ke Lukmanul Hakim. Dia bukan nabi, tapi diabadikan jadi nama judul Quran saking mulianya orang itu. Berakhlak bertauhid. Ya bunaya, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan menduakan Allah. Itu yang kita lupakan hari ini. Bayi budak rek itu rek ya penting gawe, benghar, sekolah. Maka banyak ibu-ibu yang menjebak Sekolah sih ya, ame boga gawe, ame benghang. Rizki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Tapi jangan di, jarang dipikirkan bagaimana kalau anak kita jadi suluh neraka. Waktu dua nasual hijaroh yang kayu bakarnya, bahan bakunya dari kita, anak-anak manusia ini. Kita tanya balik, ibu mau anaknya sholat, Solehkan diri, dan anak nama arubah, ya ibu-ibu hungkul. Jadi ulah bentik curug balas nunjuk capetang balas mirang nunjuk anak orangnya teu nyontohan ibu-ibu anak-anaknya sekolah di SDIT lagi tahfid di dalam kelasnya ibu-ibunya lagi ngegosip di luar saya suka nganter anak saya juga anak saya sampai keluar sekolahnya nganterin anak saya karena libur anak saya ayo anterin mang ada yang pengais bungsu itu Tiba-tiba anak saya masuk kelas, ibu-ibu guruna keluar juga tadi di Paroto. Anak saya memutuskan, aku berhenti sekolah di sini. Aslinya tuh ayah indungnya. Kenapa nak? Gara-gara ayah ngantar aku sekolah aku jadi kacau katanya. Hati-hati, jangan menebak kalau tidak ingin terjebak. Maka kuncian mendidik generasi muda itu pun dan prioritasnya ada di ibu yang melahirkannya. Mang Yana punya ibu ya? Nyanya atau dalin Nabi Adam meren ya? Apa arti ibu di kacamata Mang Yana? Ibu mas segalanya teh ibu mas segalanya makanya kalau hari ibu statusnya kan gitu mam you are my everything ibu mah segalanya si mama komen nyak segalana ku mama <laughs> tidak akan terbayar walaupun punya kata-kata indah hadiah mewah tapi tidak akan terbayar dan itu pernyataan Allah sehingga Nabi jealousy kepada Wes Al-Qarni yang menghebatkan ibunya tapi tetap Nabi berujung mengakhiri kalimatnya itu pun tidak akan terbayar walaupun kulit punggungnya terkelupas, kakinya terbakang padang pasir yang membakar karena gersang dan panas. Kulitnya mengering karena tercekik padang pasir di malam hari, berjalan puluhan kilometer, menggendong ibunya sampai kulit punggungnya lecet dan terlepas. Nabi jealousy. Kenapa ya Rasulullah setiap kali kau menceritakan sahabatmu yang satu ini, Wes al kau seperti jealousy. Aku lahir yatim. Entah hanya ahnya ke budak yatim dai ngobrol jeng musisi mah ditanya mah kaku apa arti seorang ibu ibu segalanya arti segalanya apa Mang Yana? izinkan Yana bercerita untuk mendasari mendidik generasi muda semoga kita muncul kesadaran yang melahirkan kesabaran dari apa yang kita dengar memetik arti menuai hikmah mengurai makna ibu dari Mang Yana. tepuk tangan dulu wallahu ahrajakum mimbu butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Setiap kita dikeluarkan dari perut-perut ibu kita tanpa tahu apa-apa, tidak membawa apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. La'allakum tashkurun, maka bersyukur punya orang tua. setiap doamu kalau yang masih ada ayah dan ibunya. Saya baru kehilangan ayah 8 bulan yang lalu. Tidak ada lagi tempat berbicara, sharing. Saya tinggal ibu lagi. Mama menangis ketika mengidamkan kita. Mama hampir lepas nyawa ketika melahirkan kita. Berapa juta ibu yang wafat gara-gara melahirkan. Tanya ke statistik kebidanan saking sakitnya. Mama lupakan rasa sakit itu ketika melihat anak yang dilahirkannya sakit. Lalu mama kembali menangis setiap menjelang lebaran. Anaknya belum terbahagiakan dengan pakaian baru. Dia lupakan kebahagiaannya. Mama berani tidak minum. Yang penting anaknya tidak kehausan. Saya lihat di ibu hajar. Bangun melahirkan. Air tidak ada. Air susu kering. Sa'i tujuh putaran. Kenapa bolak-balik sa'i? Karena khawatir anaknya takut ada serigala, takut ada binatang buas, tidak ada yang bisa dititipi. Tapi keikhlasan itu lalu berbonus jam-jam yang tidak pernah berhenti mengalir dan manfaatnya dirasakan miliaran manusia sampai kita. Terima kasih Ibu, begitu ikhlas, kau membesarkan dan menghebatkanku. Jangan merasa hebat dan seperti hebat. Setelah kita dianggap hebat, nah enggak membawa hasil keringat, sikap terhebat, menu terlejat, lalu tergopoh-gopoh mah pengen dong nyuapin mama sekali sebagai ikhtiar untuk mendapatkan ridho Allah karena aku belajar agama diajarkan mama ketika mama berpesan Evitong jadi nanaon jadi nu soleh apa Evi harus soleh mah Surat 21, 105 Al-Anbiya Allah tidak pernah akan berdus Tapi bahwa bumi akan diwariskan kepada yang soleh Mama hampura bisa nyakolakan Si bapak ketiga weh apalagi mengkuliahkan mas santren mah terus di mana we rajin ngaji kumaha doakan epising ya, jadi ulama di setiap doamu setiap saya nginep di rumahnya selalu bibirnya menggeletar ringan tapi tulus bihabi minas solihin sekolah didoakan anak king sing jadi soleh Rabbi habli hukma walih hikmi bisolihin sing diriungku lingkungan anu soleh Robi jalmi mukimah sholah Happy jangan meninggalkan sholatnya Seperti harapan teh nenek Jadikan anak yang mengimami kita Ketika kita sholat Bukan orang lain yang dibayar Bahagia sekali kalau rumah tangganya berkah Seperti Ibrahim punya Ismail dan Ishak Mama tidak pernah mengenal lapar Yang penting anaknya tidak kelaparan Tangannya keras, kulit nyuci Cerik, siun kebiayaan sekolah Cerik, siun lulus cerik jonasi berapa ibu yang salah tri gara-gara jonasi pagi-pagi ngantri Terus lulus sekolah sieun teu kuliahkeun, sudah lulus kuliah sih teu menang pekerjaan, sudah lulus dan dapat pekerjaan, takut tidak dapat jodoh. Kemarin saya ceramah di Cilimus di atas. Begitu memohon, Ustaz cacarekan mama, Ustaz guru ceramah, mantu nikah. Dan alhamdulillah bertakdir doa ibunya didengar. menangis takut anaknya tidak dapat jodoh menangis kesemenang jodoh kumaha ngahajat ke nana jangan bikin ibu kita menangis lagi setelah dinikahkan jadi mitoha masih menangis karena mendengar rumah tangga anaknya konflik jauh gak bisa ngadidik berhenti membawa problem kepada orang tua dewasa lah nak kak betul kata Mang Yana kalau boleh ego saya akan menawar takdir nggak boleh mamah menua karena Epi selalu butuh doa-doa mama. Kemarin saya baru pulang umroh, alhamdulillah. Basuh kanukir, cimatana. Epi sing ke tina sini neraka karena sukses ketika kita semua masuk surga. Ku anpusakum wa ahlikum. Mama berhenti dulu sa'i ya. Kenapa Pi? Saputaran di kaki mama udah kena kayak Epi panas. Di banyur ku jam-jam. Saya minum airnya tapi akan mendapatkan keajaiban hari ini juga. Tahalul kemarin saya siapa yang memotong The Somad yang orang ngantri pengen disentuh beliau dengan doa mama saya ditahalulin sama Abdul Somad biiznillah ridallah fi ridal walidain asukhtullah fi sukhtil walidain ingin tema ini terwujud perbaiki sikap kita ke orang tua anak islami itu kalau orang tuanya sudah islam islami. Apa islami itu? Bertauhid. Maka Luqmanul Hakim hanya mewasiatkan la tusyrik billah aqimus shalah. Tidak menganjurkan kaya, pinter, soleh, insya Allah pinter, berkah insya Allah kaya. Maka saya ngobrol aja Mang Yana. Mang Yana sini Mang Yana. Sok capek terakhir, Capek ta apa penyebab lelah? Nggak jelas arah. Hijrah Mang Yana hidup jadi terarah tapi tidak harus ganti pakaian ganda itu bogaman nu ayah lah terus dari mana tadi hijrah itu dari kesadaran bahwa hanya Allah yang harus disembuh, hanya Allah yang harus disembah biar cepat sembuh cepat sembah biar bertahan harus mulai bertuhan biar tidak lelah harus mulai lilah biar tidak mengeluh kembalikan ke Allah maka Yana kalau mau bikin lagu saya bilang waktu itu apa konsepnya teh wudhu dulu. Karena Mangiana coba-coba coba miracle of wudhu. Ini pendidikan. Sudah Mangiana hasilnya akan beda. Ajarkan anak kita berwudhu. Kalau anak kita ingin islami, sholat nggak sah kalau nggak pakai wudhu. Bikin lagu pakai wudhu, dengarkan hasilnya. Saat itu Mang, Mangiana berwudhu. Lalu bikin tulisan. Apa yang keluar dari tulisan itu? Kita dengarkan. Judulnya doa. ikhtiar, perbuatan, rezeki kejutan, hanya doa yang berubah takdir. Pesankan ke anak-anak jangan musrik. rasa takut kepada anak-anak kita hanya kepada Allah. Jangan kepada orang tuanya. kepada engkau Raja semesta ini hamba usah jadi ya. jangan bisa amal amal kita rusak dengan status dengan ria dengan ingin dilihat orang minta ampunan termasuk mendidik anak banyak orang tua berharap anak seperti dirinya jangan ya. waktu saya ngaji ke Pontianak ada anak 15 tahun sudah hafal 8 juz Lalu anak itu stres dan hafalannya bubar lagi karena ibu menginginkan anak itu jadi takfir tidak sesuai keinginan anaknya. Ini kurang bijak juga maka berlindung kepada Allah. Anak itu fitrah, jangan dirusak kepitrahannya dengan keinginan nafsu orang tua walaupun seperti benar. Jangan merasa benar, harus benar merasa. Jangan merasa bersih, harus bersih merasa. Budak teh banyak di imah orang, maka mama hanya berdoa. Jadi dius. Dan mama nyeri hati, bisa Mama mas santren ke Epi? Nggak apa-apa mah. Nanti Allah yang membimbing Epi. Sama mama ridho. Ujiannya luar biasa, nikmat sekali. Mayatnya selamat. Tidak akan naik kelas kalau tidak diuji. Ini bukan sunatullah, wajibullah. Kasus tahun yang lalu yang video. Saya hanya menjadikan mama pengacara. Fenomena apa ini, mah? Mama tersenyum. Ibrahim pun tidak hangus dibakar api. Nabi Yusuf tidak mampus karena masuk ke sumur epi tongsien Ismail alaihissalam pun tidak jadi disembelih Allah itu maha melihat tidak pernah tidur. Tongsianku jelema. Asal Evi terumasa siap bah. Saya cium keningnya. Saya tempelkan pipi saya. Kakinya lalu berbisik. Ampuni aku, maafkan aku ya mbak. Kalau mulutnya membentak, mata pernah memincing sinis, tangan pernah mencubit dan menyakiti, kaki pernah menendang. Walaupun tak sengaja ampuni namanya, efisien lumpuh gara-gara Allah terido. Insya Allah. Mama nu ngalahirkan Epi, jangan sangkai Mama sakit dua kali lamun Epi nu lahirkan asup neraka. Tap kembali ke situ. Tadhulul jannata antum wajwajukum tuh baru. Wakil Allah di dunia teh ibu, ayah, jangan sakiti hatinya. Maka bisa jadi di jawaban global, ibu rumah tangga kurang sakinah, mawadah warohmah, resah gelisah gunda gulana melo risau galau, hutang teka bayar kabayar, persoalan terselesai selesai yuk pulang yuk ke mama yuk menjawab tema ini saya pernah ajak jam segini karena saya kan kurang dapat perhatian dari ayahnya yang kedua setelah yang pertama Najwa Amalia Sakib namanya kenapa namanya Sakib saya lagi ngidam istri saya suka ke siapa artis teh nah, ngan si itu nanti sukain ke saya nyana saya mengarah nawe kemarin ketemu adinya Ali Sakib ya jadi si Najwa ini mukanya kayak Nabila Sakib gitu irungna nanaona jadi mungkin keur nyirang kudu resep ke seseorang ya. lalu anak itu teh cool teh gini kan tapi sekali ngomong dia omong ya punya jangan loh ya aku bobo boleh buat apa nak ayah kalau di, sekali diundang ceramah sesuai ketua urusan kok kita makan keluar. Wah, atuh atuh. Pas maranehna keur mandi, magic jar, magic comb di keluar-luar ke teras. Seneng lah anak kenapa? Ayah ayo, ini udah pada di luar. Mama, saya udah wae. Eh, nya udah. Ayo ayo ayo. Harus ada humor dengan anak-anak itu. Bawa sapu, bawa kanebo, bawa ember kecil, bawa air mineral. Pasti ngepel jeda si ayah. Nggak apa-apa, sudah udah jadi pahala meureun yuk ke rumah nenek dulu neneknya lagi duha tuh nenek lagi duha kita nyapu teteh ngelap kaca ayah bersihin apa pakai kamoceng neneknya beres sholat saya tergopok-gopok datang ah Epi kangen doa mama ke sujud mama inget ke anak ngupang na Epi diijabah enak ini berpelukan anak-anak lihat ayah seperti jarang ngomong sama nenek rindu terus terus air mineral ambil tuh yang di mobil yang satu liter saya cuci kaki ibu saya minum anak-anak lihat ya, ayah apa-apaan ayah khawatir akan kalian ayah jarang di rumah mendidik tidak maksial mama kecapean hanya ini cara yang ayah lakukan kalau dengan contoh semoga Allah ridho ridho Allah ada di orang tua dan nenek nenek kalian adalah mama ayah ayah akan minum air kakinya terlepas dari mitos atau bukan ini ikhtiar ayah yang ayah bisa dan ayah mampu dikumbah di bohodohola si mama teh Mampi boga obat rematik anyar. Banyurkan pencetan. Set, lep. Akhirnya apa anak-anak? Nangis tanpa disuruh. Ya mau pulang nanti beli air mineral buat aku cuci mama. Kaki mama juga. Nyaku contohnya. Dan anak saya tidak ada yang bermasalah belajarnya apa-apanya. Tidak harus pinter, nu penting soleh, tekudu bengar, nu penting berkah. Sepakat? Sepakat. Tak ada yang hak untuk diibadahi birul walidaini sana. kalau tema ini ingin teraplikasi kembali doakan orang tua Selain engkau Raja semesta ini Ini yang dititipkan Allah Kepada Rasulnya ibumu, ibumu, ibumu Hamba bersujud hanya kepada engkau Wakil Orang tua itu wakil Bukan karena manusia. Ada orang tua yang tidak memelihara. Tetap hormati. Tidak ada kita. Kalau tidak pia mereka. Maka rindukan orang tua. Jangan siksa kedua orang tua kita dengan rindunya mereka kepada kita. Mama ayo ke rumah, cuman bertahan tiga hari udah maksimal itu. Lain cicing, makan imah. Kapan berhenti mereka istirahat? Mana tebetah lain tebetah. sirna ganggu kebahagiaan. Bekas apa kernyit dahi dan keriput keningnya? Kapan kita mencium keningnya? Kapan kita meluknya dengan serius? Seakan-akan perpisahan. Kan jangan menebak kalau tidak ingin terjebak. Kasus ini tidak terjewantahkan. Mendidik generasi muda yang islami kiranya juga nggak islami. Terkecil ke orang tua masih arogan kurang. Fala takullahuma uff nyentak wae teu Ilmunya tinggi, punten ya, sedikit. Robbi jidni Ya Allah tambahkan ilmu belum jadi rizki Nu jadi rizki dan nih pahaman. Nah, ketika ada perintah Allah berbuat baiklah kepada orang tuamu, maka Allah pahamkan tanda orang diberi kebaikan itu dipahamkan kepada aga, agama dan hormat kepada orang tua itu aturan aga, agama tidinya weh Maka jangan siksa orang tua kita ketika merindukan anaknya kita sok lebih ada lebih penting nggak ah, hiji si mama saya punya klasik ini ke di Korea tuh si mama ngawe nelfon teh dengan lempeng pi balik siap mah lapan dong jika di geruan kalau teh menilila dosa naon mama happy maafkan mah mama hayang naon ngelikeun gas kita hiji meliwe sepuluh nyungkun lain mama kuduna nanya ampun tapi ampun mah Epi lagi di Korea didoakan ku mama ti <laughs> iya, na Epi pulang anting luar negeri gratis mereka Singapura tiap Jumat make jet ada fasilitas doa ibumu dibulkan Tuhan umroh tinggal ngomong baju tuh kudu meli dahar Epi mau moal mayar bayar ku dipoto ya di alas daun ge doa ibumu dikabulkan Tuhan aslinya maka kalau pendidikan ingin terjewantahkan yuk mulai dari nol. Kembali jangan nunggu Idul Fitri, Idul Adha, seremonial mendatang orang tua, mertua. Kebetulan mertua saya lagi ada di rumah beberapa minggu ini. Yuk peluk yuk bisa jadi pertemuan terakhir. Karena hidup ini seperti Ibu tahu ada tanaman di atas kuburan namanya pohon apa? kemoja tumbuh ada bunga lalu jatuh segak itulah dari nunga ke orang tua yuk bahagiakan yuk mereka biar anak-anak pun ikut bahagia karena sikap orang tuanya kepada orang tuanya dan anak-anak pun mengikuti sikap orang tuanya kepada kita sepakat ya mengenai kita terakhir nih duet nyanyi rindu adalah perjalanan Tepuk tangan buat Mang Yana. Rindukan orang tua kita ketika rindu tak bisa meninya, kirim dia doa. Dan ayah saya dekat rumah jadi tiap lewat tiap ingat Allah maghfir lahu wa fi wa anhu wa akrim nujulahu wa wasimayu. gambaran kehidupan. Kalau gagal, total menyesal. Seperti burung yang sedang membuat sarang dari rumput dan ialah Kususuri setiap keindahan di wajahmu ku sematkan basah bibirnya menyebut nama anak-anaknya. Berapa kali terakhir kali kita menyebut nama kedua orang tua kita dalam doa-doa kita? Seperti burung yang sedang berbuat sarang dari وفؤاده نزله Terasa ketika orang tua kita sudah tidak ada Ayah yang biasa menegur dengan senyumnya yang tulus dari darahnya mengalir deras dalam tubuh setiap kita. Sekarang wajahnya sudah tidak nampak lagi. Nah, sia-siakan ya keberadaan orang tua supaya anak kita terdidik jadi soleh dan soleha. Kembalilah mohon maaf dan ampun kepada setiap orang tua kita. Ustadz, mamah dan ayahnya udah wafat. Setiap anak Adam yang wafat terputus seluruh amalnya kecuali tiga. Satu ilmu yang bermanfaat. Dua sedekah jariah. Tiga anak yang soleh. Ada satu hadis yang sohih dan sorih ada seorang ibu dan ayah disiksa dengan azab kubur karena dosa yang tidak teristighfari waktu di dunia. Lalu terhenti siksaannya disebabkan ada doa tulus dari anaknya. Itu kata Teh Nanya tadi, jangan berharap banyak. Jadikan anak kita yang mengimami ketika kita wafat. Menyolatkan jenazah kita. Ya malaikat, kenapa kau berhentikan cambukan azab ini kepadaku? Malaikat dengan jujur menjawab, ada anak anakmu di dunia yang sedang menyebut namamu karena ingat kepadamu. Semoga orang tua kita yang sudah lebih dulu dipanggil olehnya, diluaskan kuburnya, diterangi barjahnya, dibebaskan hisabnya, diterima amalnya, diampuni dosa-dosanya. Semoga kita kelak dipertemukan di surga yang sama bisa memeluknya sebagai wujud rindu lama terpisah ruang dan waktu. Ya Allah sampaikan rindu kami kepada Rasulullah yang mengajarkan ini. Sampaikan rindu kami dengan doa-doa kami kepada orang tua kami yang sudah terbaring. Peluk dengan pelukan terlembutmu di sisinya. Dulu orang tua kami pernah menghebatkan kami dengan doa-doanya Rabbi الصالحين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين imama, ربي jangan muqimah sholat sehingga kami sekarang bisa sholat bisa mendoakannya bukan karena kami bisa tapi atas dasar keikhlasan dan ketulusan orang tua kami mendidik kami jadikan anak cucu kami menjadi generasi muda yang islami sesuai harapan orang tua kami qurrata a'in waj'alna lil muttaqina imama Muliakan kedua orang tua kita. Muliakan guru-guru kita yang mengangkat kita kepada Allah. Terima kasih Teh Nanet. Mang hari ini saya dapat ilmu dari apa yang saya dengar. Semoga semua ketemu di surga yang sama. Jangan hanya berkumpul di dunia, saya dapur, saya sumur, saya kasur, saya lembur, tapi terpernah saya jalur seperti Ibrahim. Alaihissalam tidak bisa membawa ayahnya ke surga. Seperti Nabi Lut tidak bisa menyelamatkan anaknya dari percik api neraka seperti Nabi Nuh Nabi Lut tidak bisa menyelamatkan istrinya Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan anaknya Asia tidak bisa menyelamatkan suaminya takutlah kepada satu hari yang hari itu tidak bisa memberikan pengaruh satu sama lainnya. Maka anak adalah orang lain di rumah kita. Itu amanah. Tempatkan pada keinginan yang mengamanahkan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu sajalah. Saya udah berat karena mulutnya lebih dekat ke telinganya takut tidak bisa mempraktekkan apa yang saya sampaikan hormati ibumu ayahmu yang melahirkan dan membesarkan darah daging kita dari susunya jiwa raga kita dari kasih sayangnya bila takut takutlah sama kedua orang tuamu bila sayang lebih sayanglah kepada kedua orang tuamu karena tidak ada mantan orang tua Allah makfirli li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi habli minas solihin rabbi habli hukman walhibni bis solihin Rabbana gfir lana ya Allah, ampuni kami. Warhamna rahmati kami, wa taqabbal minna. Terima sekecil apapun pengabdian kami. Wanajina minan selamatkan seluruh keluarga kami, haramkan kedua orang tua kami terpercik api neraka wadhinal jannah masukkan semuanya ke surga wa aslih lana sa'nana kullah ya Allah ampuni kalau kuota usia kami banyak kami gunakan untuk maksiat tidak untuk taat ampuni ya Allah maslahatkan seluruh urusan kami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kulo kali ada qul wa lakum Mang Yana makasih semoga jadi amal soleh semuanya makasih. Semoga pertemuan ini menjadi kifarat dosa dan penambah kebaikan. Maaf segala kekurangan, ini jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.